rahimahullah bab seperti di dalam satu Majid yang lalu <clears throat> bab yang berikut ini setelah khauf minasyirk bab yang keempat ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah ini dakwah bab tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah nah yang mereka yang pernah belajar salah satu usul perhatikanlah mulai dari awal bab ini dengan apa yang disebutkan di dalam awal bab mukaddimah beliau rahimahullah dalam salah satu usul beliau menyebutkan apa? I'lam rahimakallah yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam bil adillah الثاني العمل به والثالث الدعوة إليه الرابع والصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Setelah orang itu menjadi memahami tauhid, setelah dia mengerti tambah semangatnya mempelajari tauhid, cinta kepada tauhid, dia perbaiki dirinya, dia bersihkan tauhidnya, dia jauhi dari segala macam kotor yang hal-hal yang bisa mengotori e, tauhidnya, dia minta pertolongan kepada Allah untuk dijaga tauhid tersebut. Nah, dan dia minta pertolongan kepada Allah agar dilindungi tauhidnya jangan sampai terjatuh terkotori dalam bentuk apapun ya bid'ah ataupun syirik akbar, syirik asghar, kebid'ahan ataupun dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang lainnya. Nah, ya, setelah dia menyempurnakan tauhidnya, setelah dia merasakan takutnya, mulianya, indahnya dan lezatnya tauhid itu, dia dituntut untuk membagi apa yang diketahui dan diyakini itu kepada orang lain. Nah, bagaimana dalam ayat tadi? Ya, setiap manusia itu adalah orang yang merugi, pasti merugi kecuali orang-orang yang nah, mereka beriman dan beramal soleh. Dua yang pertama ini nah itu dia menyempurnakan dirinya supaya dia selamat dari kerugian dia menyempurnakan dirinya dengan keimanan dengan ketauhidan dengan beramal dengan beramal soal beramal soal setelah itu kalau dia sudah berbuat sampai setingkat itu dia mengamalkannya dia merasakan lezatnya dia dituntut untuk nah tawasobil hak dia sampaikan kepada saudaranya sebagai juga aplikasi nah, penerapan dari Hadis Nabi saw, alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi Tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk untuk dirinya. Anda betul-betul merasakan enam, antum kita merasakan betul-betul merasakan nikmatnya tauhid, indahnya tauhid, agungnya tauhid, betapa berharapnya kita untuk bersih tauhid kita dan mendapatkan janji pasti dari Allah masuk surga tanpa hisab wal adab sudah kita coba memperbaiki menjaganya minta perlindungan kepada Allah untuk dibersihkan dijauhi dari hal yang mengotori tauhid ingat ada orang yang berhak nah jangan pelit apa anda ingin masuk surga hanya sendirian saja nah, ada orang-orang yang tentunya anda di dunia ini anda berkasih sayang istri anak orang tua, saudara, sahabat, murid, guru, teman, tetangga, anak buah, bapak buah, atasan. Subhanallah, betapa inginnya kita dengan orang-orang yang selama ini bersama kita. Enggak ada yang ingin. Misalnya apa? Ah, biarin aja dia. Innauzubillah. Orang-orang khawarij. Dan ya, sampai ada di antara mereka yang kemudian sadar ketika dialog dengan temannya gimana ya orang-orang ini apa mereka ingin membantai orang-orang yang ada di Mekah misalnya nah apa kamu kira dia mereka ini nah di semua nah artinya dia merasa ya alangkah sedihnya alangkah sepinya seandainya yang di surga cuma kita berdua nah ya kelompoknya saja dirinya saja yang ada di dalam di dalam jannah nggak ingin kita ada kita bertemu dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman yang hadir dalam majelis, yang bertemu dalam hubungan nah, interaksi. Nah, apakah suami, istri, anak, kerabat, kekeluargaan, silat enam, hubungan nasab dan yang lain-lain. Nah, terus kemudian, ya, kita tidak peduli dengan mereka, tidak kita mengajak mereka, tidak kita menyampaikan kepada mereka. Nah, mau hidup seperti apa? Sedangkan ketika kita di dunia ini saja kehilangan mereka kita cari, ya sedih kita kehilangan orang tua kehilangan anak dan sahabat istri atau yang suaminya Nah, subhanallah kenapa di akhirat kita tidak pikirkan gimana kalau kami nanti berpisah atau bahkan Allah bilang jadi musuh satu sama lain al akhilla yauma idin ba'dhum li ba'din adu para orang yang dahulu berkasih sayang di, di dunia itu nanti menjadi musuh satu sama lain bahkan Nabi SAW mungkin bisa jadi yal'anu ba'dhum ba'dha. Yang satu melaknat yang lainnya. Nah, ya. Yaum nam. Allah mengingatkan juga kepada kita semua, ya ayuhan nasu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah, Rabb kamu. Bertakwalah kepada Allah, wahsyau dan takutlah kamu yauman la yajzi walidun an waladihi. Pada hari ketika nanti anak walid orang tua tidak bisa menyelamatkan anaknya membela anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Dan bahkan anak tidak bisa membebaskan, tidak bisa menolong ayahnya. Nah, masing-masing lari. Yauma yafirru mar'u min akhi. Nah, seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani lari dari anak dan istrinya. Nah, tapi kata Allah, ya illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa yang di dunia mereka menjalin kasih sayang itu di atas agama Allah. Nah, yang menjalin persaudaraan itu karena Allah. Diletakkan oleh Allah di dalam di akhirat nanti mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar-mimbar dari cahaya yang diperuntukkan orang-orang yang mutahabbi nafi fillah, yang saling mencinta karena Allah. Nah, Ya di atas tauhid. Kenapa ada upaya? Nah, dia telah menikmati, dia merasakan indahnya, betapa agungnya dan betapa lezatnya tauhid. Dia ingat ada saudaranya. Dia ingat ada tetangganya. Dia ingat ada sahabatnya. Nah, subhanallah di zaman jahiliyah lihat bagaimana persahabatan mereka. Sofwan bin Umayyah dengan Umair bin Wahab. Nah, bersahabat dekat. Nah, Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah bersama pasukan muslimin, Umair bin Wahab tahu Sofan bin Umayyah termasuk orang-orang yang ya, ini bisa-bisa termasuk yang didaftar akan dihukum oleh Rasulullah SAW kalau tertangkap. Nah, Sofan lari meninggalkan Mekah karena takut itu juga. Tapi kemudian oleh Umar bin Wahab dikejar karena tahu kemuliaan, ingin mengharapkan kebaikan bagi sahabatnya ini. Nah, ingin mendapatkan ini dia merasakan apa yang dia dia rasakan. Dia minta kepada Rasulullah beri jaminan ya Rasulullah. Ya, Rasulullah berikan enam sorbannya ataupun yang beliau pakai ketika satu Mekah. Hmm, dia pun berangkat menjemput Sofwan bin Umayyah. Nah, ini yang menjadi apa namanya hasungan buat kita tapi lebih dahulu kita merasakan betul tidak apa yang kita pelajari adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang lezat, sesuatu yang indah, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Sudah kita merasakannya dengan kita mengamalkannya, bergantung hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah dalam semua urusan kita, urusan dunia, urusan dakwah, urusan akhirat apa apa. Nah, sudah. Nah, kalau sudah merasakannya, sudah merasakan lezatnya, nikmatnya, tularkanlah kepada yang lain. Mengamalkan hadis tadi ayat tadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, yang pertama yang harus kita ingat kedua orang tua kita. Orang tua kita. Jangan sampai Anda selamat, kita selamat. Subhanallah, orang tuanya masih klinik-klinikan. Dukun-dukunan. Masih dia bersandar kepada hal-hal yang sifatnya nah, yakni apa namanya kebendaan. Alangkah ruginya anda selamat sendiri orang tua di depan mata Anda. Mana biru walidain Anda? Nah, mana biru walidain? Rasulullah menyebutkan rahiman sumriin. Nah, ya. Wajana indahu abawai. Nah, kibar ahadu. Nah, kemudian walam yadkhul walam yadkhul walam yudkhilha walam yudkhilahu jannah atau kama Nah. Celaka seseorang alangkah ruginya seseorang dia dapatkan kedua orang tuanya di dekat dia, berada bersama dia. Tapi tidak membuat dia masuk dalam jannah. Tidak membuat dia masuk dalam surga. Ini selamat sendiri. Nah, beda agama. Ya subhanallah, Allah peringatkan Allah ber, nah, perintahkan kita huma fid dunia ma'rufah hatta mereka memaksa. Apalagi ketika kita tahu betapa nikmatnya, betapa agungnya tauhid, indahnya tauhid kita pun juga ingin mestinya punya keinginan untuk mereka pun harus selamat harus selamat harus berusaha seperti nah, kita berusaha bagaimana kita memaksa diri kita nah pertama kali dikenal dakwah ya kemudian memperbaiki diri menambah keimanan mendatangi majelis ta'lim apa yang kita usah, usah nah, upayakan untuk diri kita seperti itu lebih-lebih kepada mereka tapi tentu dengan cara kita sebagai anak di mana Anda dahulu? Nah, berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari nah, mereka berdua dengan menangis, dengan memelas. Nah, ya seperti itu tunjukkan bahwa kita tetap anak. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam. Nah, berjuang walaupun sampai akhirnya walaupun akhirnya harus terusir. Nah, nggak masalah, tapi tetap punya hubungan. Kalau kalau kita sekarang masih bisa berhubungan. Diusir dari enam dari orang tua masih bisa komunikasi. Nasihati dengan surat, ya. Nah, dengan tulisan, dengan rekaman suara ataupun yang lainnya, ya. Nah, tetap juga dipergauli dengan baik. Wasahib humafid dunia ma'rufa. Banyak contoh juga. Nah, ya, janganlah ya kita ingin ingin masuk surga masuk surga sendiri. Sepi, di dunia kita ada enam kehilangan saudara yang kehilangan istrinya enam sedihnya luar biasa subhanallah ingatlah perpisahan di dunia ini masih ada kita akan bertemu lagi perpisahan di akhirat naudzubillah tidak berkumpul ya tidak bersama lagi dia jauh entah di mana naudzubillah kalau di neraka ya kita yang di neraka naudzubillah lihatlah bagaimana para sahabat ya Rasulullah kenapa dia datang menangis kepada Rasulullah SAW nah kalau nanti dibangkitkan ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau lagi. Kalau Kalaupun misalnya masuk surga, surgamu beda dengan surgaku ya Rasulullah. Kenapa tersen? Pinginnya bersama bertemu dengan duduk bersama Rasulullah terus berdekatan dengan Rasulullah. Nah, cintanya kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah menyebutkan almaru ma'aman ahab. Seseorang itu bersama yang dia dia cintai. Nah, wanita jinazatullah. Ya, dakwah, doa, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah ini banyak nanti akan diajarkan kepada kita logika yang sederhana kita paparkan kepada mereka ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kalau kita baca memberikan gambaran-gambaran yang realistis yang sederhana sekali untuk memangkas akar-akar kesyirikan yang jadi pegangan mereka kuburiyun di zaman ini. Nah, sederhana sekali. Nah, di, nanti disebutkan oleh beliau dalam bab ke-14 atau berapa dengan ketika menukilkan hmm, surat Saba ayat 22 dan 23. Ya, yang dikatakan oleh para ulama ini taqta uruq syajarah. Syajarah syirik allati yata'allaquna bihi eh, biha al-musyrikun. Nah, hmm, ya. Ini ayat tersebut dua ayat itu surat Sabah ayat 22 23 ini ayat muhkam. Nah, itu memangkas memutus arat akar-akar kesyirikan yang jadi tempat bergantung kaum musyrikin dari zaman dahulu sampai kiamat. Dari zaman dahulu sampai kiamat, mulai dari yang paling besar sampai yang sekecil-kecilnya. Nah. Baik. Ini dakwah. Tapi yang penting yang penting kita kita pribadi lebih dahulu. Sudah kita merasakannya, sudah kita bisa menikmati tauhid tersebut, indahnya tauhid betul-betul kita tahu betapa mulia dan begitu mahal tauhid itu. Maka kalau dia betul-betul merasakannya dan betul-betul tahu pentingnya tauhid, sudah dia amalkan, bersih hatinya dari ketergantungan dari sesama makhluk apapun bentuknya, dia senantiasa bersandar kepada Allah, maka itu kalau memang dia jujur merasakan nikmat itu dia akan terdorong untuk orang lain pun merasakan yang dia rasakan. Ya. Nah, yang ini tergantung juga di dalam hadis Nabi saw dari Anas bin Malik ketika beliau menyebutkan salatun man kunna wajada bihinna nah man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang apabila tiga-tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia pasti merasakan halawatan iman. Karena lezatnya keimanan, lezatnya taat kepada Allah. Nah, lezatnya taat kepada Allah, tunduk kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketaatan itu dia merasakan tidak ada yang berat. Nah, Ayakun Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kalau dia mencintai yang lain, semuanya karena Allah. Kemudian yang kedua, an yuhibbal la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dia ingatkan, dia sangat berharap kebaikan, dia doakan. Nah, ya, sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, dia pun menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Wa ayya yakraha an ya'uda ila kufri ba'da iz anqadahu Allah min. Yang ketiga, kama yakrahu an yuqdafa finnar dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia sebagaimana al-enam dia dibenci dilemparkan ke dalam api. Sudah sampai seperti itu kita. Nah, kalau jujur memang akan terpanggil, akan terdorong untuk orang lain yang berada lebih-lebih orang tuanya, dia akan berusaha menyelamatkan diri mereka, orang tuanya dengan segala macam cara. Nah, dia lebih dahulu memperbaiki diri. Cerit, ya, coba jangan putus asa. Ya, walaupun mungkin beda agama, apalagi kalau cuma beda beda madhab, nah, beda pandangan, masih muslim, dia sholat seperti kita juga, mengerti juga tentang tauhid, tinggal cara, ya. tinggal kita cara kita. Nah, al-haqqan yang karihi su'u ta'diri kata, su'u ta'diri kata mereka. Al-haq itu kadang-kadang dia tertutupi oleh salah penyampaian salah dalam mengung mengungkapkan. Entah itu lewat lisan atau lewat sikap perilaku. Hingga orang sudah jauh duluan. Nah, hati-hati. Banyak-banyak minta perlindungan dan pertolongan kepada kepada Allah. Nah, ini penting. Ya. itu terkait kewajiban nah ini termasuk kewajiban kewajiban kita. Bahkan disebutkan oleh para ulama nanti dalam dalam ayat ini wa qaulillahi ta'ala Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa وما wa ma ana minal musyrikin. Ini di sebagian mereka mengatakan bahwa di antara konsekuensi Anda sebagai muttabi' li Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikuti sebagaimana beliau, berjalan di jalan beliau, dakwah sebagaimana beliau. Itu konsekuensi. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah muttabi' din Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Muhammad. Nah, ini tuntutan sebuah tuntutan yang eh, hal yang benar. Maka ya, setelah kita merasakan nikmatnya, ya, khawatir dan kita berjuang membersihkannya, nah, kalau memang itu jujur kita menginginkan keselamatan pada diri sendiri, tentu mudah-mudahan diber, nah, diberkahi oleh Allah dan diberi taufik oleh Allah untuk menyampaikan kepada yang lain semampunya. Ingat kedua orang tua kita lebih dahulu. Ingat kedua orang tua kita lebih lebih dahulu. Mereka lebih aula kalau disebutkan oleh Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, maka lebih-lebih pada orang tua. Karena mereka kita bisa berada di majelis ini. Ya, karena kasih sayang mereka kita bisa paham akidah ini. Nah, sampai kan ke telinga kita mudah. Karena mereka juga. Kenapa kok pelit? Nah, ya, wallahu a'lam bisawab mudah-mudahan Allah beri bimbingan kita untuk nah, mengajak orang-orang kita cinta untuk nah, kenal kembali kepada kepada Allah dan semoga Allah memberikan taufik kepada orang-orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita untuk kembali kepada dan nah, fitrah mereka yang diciptakan Allah mereka di atas di atasnya. Wah, oh, nah, nah, <clears throat> mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita teruskan pada kesempatan lain. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت